Jika normalnya orang yang hafal Quran, yang punya kalimat toyiba, yang hafal beberapa kali, normalnya itu nggak masuk neraka. Neraka ini akan menjadi makhluk yang aneh jika dia berani menyiksa orang yang di hatinya ada kalimat atau ada Quran. Makanya kan Nabi ya sering ngendikan rokok mletene ngono Allah itu jengke rasa usah wedi wa inna nar lam takul atar sujud. Nabi itu berkali-kali ngendikan ketika kita orang-orang mukmin yang masuk neraka Nabi masih ngendikan wa inna nar lam takul atar sujud sujud. Tapi neraka wani mangan asarus. Nah kemudian asarus sujud itu kata sebagian ulama gaduh Mereka rata-rata gaduh ngecap macam-macam lah. Mereka kakian sujud. Dari Imam Nawawi, Imam Nawawi yang ngarang kita masmu, itu tidak benar pendapat itu. Orang sujud itu melibatkan tujuh anggota, yaitu dua tangan, dua rubaten, dua kodam. Harusnya jangan hanya gaduh tapi ya gaduh, yaden, rubaten, kodamen, anggota tujuh. Lah anggota tujuh wae iso ngadeg mergo anggota yang lain. <laughs> Kudune yo kabeh. Pokoke malah hasil gak sido. Malah hasil gak sido. Wah, cocok baru. Sebab itu, ini cerita kalamun Majidubin ya. Ini entah jadi syariat entah tidak terserah jenengan. Ini cerita kalamun Majidubin. Makanya Burda itu dikarang orang hebat ya. Tapi sehebat-hebatnya orang ya itu tadi karena dia isek sama Allah beruntung. Kadang ya jatuh masyur itu ngendikan ngendikan yang orang berdaya Uh, eh, eh, sebut ini bu. ketika muji ayat ayatul rahman itu ketika dia meredaksikan Quran itu ayatul rahman ayat-ayatnya Allah yang maha rahman yeah. kalau wajah gitu Intat luha kifatan min harina rilato atfa lato bin wiridiha siyami. Intat lu lamun moco siroha ing ayatir rahman. Mana ini Quran. Dia memang beliau pakai domir mu'annas karena beliau meredaksikan Quran itu ayat Rahman. Ayat Rahman itu tidak tahu kusibah. Dia meredaksikan Quran itu ayat Rahman karena sebagian istilahnya Quran itu ayat ya kata setengah juz pinten selikur ya simpel dua ayatum hayinatum fi suduril ladina ilam intat lu lamun moto sira ha ing ayat Rahman manane Quran khifatan krana wedi min harinari lagu songko panasin rokok lagu Intas tuha khifatan min harrina dilato mesti atfakta, mesti mateni siro. Orang kok mungkin mateni atfakta, mongko mateni siro. Harrolado ing panasin rokok lado. Gue rokok gampang, wacana Quran mati. Wah itu logikanya seperti itu. Kalau kita kita haram injak musaf, kita kita ini menjadi murtad karena melecehkan musaf. Harusnya malaikat juga kena hukum dong kalau melecehkan orang-orang hamalatul Quran atau orang-orang yang bawa kalimat atau itu. Kalau kita kena aturan hormat hafid, kenapa malaikat gak kena aturan hafid? Kok enak jadi malaikat bebas aturan? Bodoh-bodoh makhluk ada ya, ini kebal hukum. Harusnya. Tapi terus ulama-ulama kata surahul hadis para pensar masalahnya Allah kasat proyek nyeksa kowe pasti mati lali. Pasti tes. Kowe apal tenan, apal jai. Boleh. Yang dunia semaan lancar, barang yang akhirat bulat. Iku problemnya pengiran aku orang pak asal, tapi yang soal ngapal Quran gampang wae. Iptek bulat. Tabaru kalau di biasa mulku wa huwa semuanya. Apa wa huwa apa? Wa wa ala kulli syai'in roh Rokok ganti. Qadir mau ganti qadir. Tahu tahu. Allah di khalaqal mauta wal hayata. Apa? Oh. Tapi setor karena di guru ya, kadang mungkir mendengar pe Pangeran Malah meriang, malah apa? Nah, semulane pangeran tak kurang coro, makanya ya itu mau sebuah Quran gak lali, ya. mereka nak lali perkoro. Asal asal gak lali aja nih aman. Tapi sih jamin rak lali gue Sopo buat ini ya, dia sini wal asri. <laughs> Oke, kalau belum asri rumah menurut ilal ladina amanu wa bisadda pula. Yang mau caya asin, saya mau ingkar, saya mau itu mau itu mau itu mau bikin gurih ya komit. Kan kok, kembali lagi? Ya nama cek Quran itu yang Papua mau coba Pancasila. Satu Pancasila, dua ketuhanan yang maha esa. Enam, kenapa Pancasila jadi enam? Jadi kisah nyata. Meskipun oknum tapi harus ngerti mana Pancasila dosa nomor. Pancasila satu. Oke, nomor mulai. Saya itu pernah diceritain orang yang dulu era Pak Harto itu sering apa itu sosialisasi apa tempat itu. Ya, orang Papua itu ditanya, apa hubungannya Pancasila dengan UUD 45? Baik-baik saja Pak. Dikira Kaisar perang. Loh, saya pernah lihat di TV ya gitu. Jadi saking terbelakangnya orang daerah Papua, itu yang pedalaman. Saya lihat TV masuk sama anak saya sama Hasan tuh. Gitu. Ya, ya, ya kayak kemerdekaan gini di sisi sisi bapak sosialisasi Pancasila itu belum merata itu Metro TV atau apa itu punya acara itu orang Papua anak, -anak SD ditanya Bendera merah putih itu bendera siapa? Milik sekolah, Pak. <laughs> itu jurnalisnya sampai tertawa kalau. Jadi, di pedalaman ya tentu. Itu bukti bahwa kita kurang. Iya, yeah. dari Hasan kan ada. Enggak ah, salah, Pak. Itu kan miliknya sekolahan. <laughs> bendera merah putih milik siapa? Dari milik sekolah. Milik sekolah Pak. Ya tenang ya, ada jawab. Makanya sekarang bener tim sosialisasi nopo. Mustafa barang itu di dilatih, mesti rapal deh. Ayo nomor papat apa? Oh, boleh hikmah terus? Nanti soal Indonesia. Mau oh, aku sama ngalim kiai apa lu? Sembrono kan nah, Nomor lima. Keliru. Keadilan sosial. <laughs> Ini butuh kudu didaftar untuk di briefing. ini kok di Fauzi ini, sofa. Sofa ya. Keadilan sosial? Orang butuh apa lo? mau Bagi seluruh. ini ora mau bagi itu orang satu seluruh. Ora adil orang ora. Paham ya, terus nopo kalamul majidubin ya nama kalamul majidubin itu tidak bisa jadi syariat sehingga di fikih dibabkan ada bab asir makanya kayak cerita Nabi Musa tadi sama barah tadi barah itu Abdun Aswad itu Nabi Musa itu mau jotos bagaimanapun cara syariat kalimat itu salah makanya di bab dibabkan bagi imam itu boleh mentakzir meskipun wali kalau dia ngomong kalimat yang nggak terkendali. Tapi tazir itu bukan sampai dihukum, dan itu tadi diingatkan kalau itu masalah. Saya kalau ada orang isek, misalnya saya sedang seneng Quran, gak bayang nono malaikat kok wani Quran, gak bayang nono mungkar nakir kok wani Quran. Ini bukan karena kita melecehkan mungkar nakir, kita khusnudon bahwa mungkar nakir pun punya etika, punya aturan, di mana dia tidak boleh nginjek-nginjek orang mukmin sing yuhibbu wa rasul Bagaimana mungkin sekarang begini saja? Mustafa itu misalnya nyon saya copet. Bareng apa tak jotosi, terus dia mau Quran melebu masjid. Karena hormatin masjid, boleh nggak jotosi copet di masjid? Boleh nggak di copet pas dia mau Quran atau pas sholat? Nggak jawab saja satu satu. Nggak boleh kan? Dia jenis sedang sholat, kita tunggu sampai sholatnya selesai. Dia pas baca Quran, kita tunggu sampai baca Quran selesai. Kamu harus yakin kalau malaikat pun kena aturan itu. Bagaimana mungkin kemudian orang apal Quran itu baca Quran terus-menerus karena dia ingat asal nggak lupa. Terus bisa nggak kamu bayangkan mungkar nakir? Kemudian dia tidak punya etika sama orang-orang yang bawa Quran, bawa kalimat toibah, bawa semua perangkat kebenaran. Mengenai dari Aisyah Siddiqah tadi, bagaimana mungkin saya makanya dengan ini ya Allah jika saya masuk neraka kalimat la ilaha itu akan saya tenteng kemana-mana Terus saya akan katakan, hada jaja umang kola la ilaha illallah iki lho, walese wong maca la ilaha illallah ternyata tetap lebu neraka piye. Lah kena wani jajal, Bu. Tapi problemnya nek bakat lebu neraka delalah ra iso maca ngono. Piye gitu. Ya kok ceritane wong-wong fasik yang tobat. Ya meskipun cerita guyon tapi tenang. Ayo nyebut sampai mati malam libur. <laughs> kan dimana nyebut mana kan muni Allah Allah nih nirokno. Oh. <laughs> Ayo, makanya kita selalu berdoa. Makanya kalau suwon uripku sing yakin bi hukmu wa wis rasa iku sampingkan. Kowe kudu yakin. Nah hukmu wa wa rasuli iku gak mungkin wong iman mlebu Problem kita adalah iman kita ini abadi ndak ila yaumil kiamat. Sebenarnya kalau iman nggak mungkin iman dan neraka itu tadoti. Iman tuh ada tempatnya. Yang jelas nggak neraka. Kita harus yakin ya nul yakin. Problem kita adalah bisa nggak kita jaga iman. Makanya dulu hanya wali-wali dulu. Yang penting nggak iman itu dijaga. Makanya Yusuf itu wahuladina amanu bil kaulisa bidikil hayati dunia wa fil akhirat. Problem kita adalah iman kita ditasbih ditetapkan nggak sama Allah. Asal ditetapkan harusnya kita ini aman, apa? Asal ditetapkan dong, maksudnya wujud sampai ketemu Allah. Masalahnya kita tidak pernah yakin apa iman kita ini. Masih, ngombe duwe kadang kalah. Kue rata kei duwe sak ya tapi udah sesuk tawakal be Allah. Abi tak kei sak ya tapi kayak gue yakin nak duit ini penting. Yang milih sak ya juga ada di rocky. Atau rata tawakal lah, penting dia duit. Saya orang ngomong ngomongin gue, mau besok kita kayak sak ya, tapi kira usah tawakal paling Allah tentang rezeki. Ambil rata kayak sak ya, tapi kita tawakal. Tiga Aku tawakal boleh cilik nyatane kok ngene-ngene wae. <laughs> Ini duit sak ya, real. Wes milah duit. Kafir. Bagaimana mungkin duit sak miliar makhluk buat arani real? Allah sing langit bumi gak buat anggap real. Ngowo di langit bumi gay kue rambo agak real sing duit sak miliar gaweane manusa mau dicetak peruri bu agak real mau kota. Masalahnya gue sebenarnya nanti akhirat kita ini punya sekian kalimat yang jangan-jangan itu menjadi kafir kita sebelum kita ketemu Allah Subhanahu wa Mulane ngasih salam Nopek orang langsung ini salam Nopek kan kelebihannya dia mencontohkan sekian kalimat sing sawangane sepele tapi bisa saja orang karena kalimat itu menjadi kafir atau mumur. Nah, itu kan repot tenan. Maksudnya kita berhari-hari seperti itu. ngotot, rano guna nih. Muka-muka pangeran maklumi mergo stres kemana-mana Kadang-kadang kita di Solo stres kudune bangga, ada kelebihannya, kita ada salah saat salah. Paham ya? Iki iya, yo majnun ora hukum. Jadi kan ada arane stres wong kudune kadang seneng, alhamdulillah gak kesatrapan hukum. Karena kalau kita ketatrapan hukum, kita sering ada kalimat yang mungkin indah itu masalah. Kami nak stres kan Enggak. Enak di stres juga <laughs>